Jabur 134 dari ayat 1 sampai 3. Nyanyian Jerah. Dengarlah pujilah Tuhan ke semua kamu hamba Tuhan yang pada waktu malam melayani di rumah Tuhan. Angkatlah tanganmu di tempat suci dan pujilah Tuhan. Semoga Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkatimu dari Sion.